الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Ikhwas sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua yang utamanya adalah nikmat ya, kesehatan serta kesempatan sehingga Allah kumpulkan kita semua dalam majelis ini untuk bersama sama duduk sejenak mengingat-ingat Allah Subhanahu wa jamaah yang mulia, duduk-duduk seperti ini ya, berkumpul dengan ikhwah yang satu pemahaman, satu agama adalah di antara sunnah para pendahulu kita. Dalam banyak hadis Nabi menyebutkan keutamaan duduk dalam majelis ilmu. Sering kita dengar Nabi pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaika wa ghasathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah duduk sekelompok orang di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membaca kitab-kitab Allah dan saling mempelajari antara mereka kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat Allah akan diberikan ke dalam hati-hati mereka serta akan diturunkan kepada mereka as-sakinah yaitu ketenangan dan ketenteraman jiwa dari Allah Subhanahu wa taala duduk-duduk seperti ini juga kebiasaan para salafus soleh. Ya. Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Laula min thalathin la uhibbu an akuna fi batlil ardi wala ala wala alaiha." Kalau bukan karena tiga perkara, aku ini tidak akan pernah suka untuk tinggal di perut bumi tidak pula tinggal di atasnya. Ya. Yang pertama kata beliau karena liqaul ikhwan. Karena adanya bertemu dengan saudara-saudaraku di mana mereka selalu berbicara dengan kalimat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau karena adanya waktu buatku untuk menundukkan wajahku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena adanya salat. Dan yang ketiga adalah karena adanya al-jihadu fisabilillah. Jadi tiga hal ini yang membuat beliau ini terasa senang untuk tinggal di bumi ini. Yaitu karena adanya bertemu dengan ikhwan yang mana kalau kita berkumpul dengan ikhwan itu maka yang akan dibicarakan adalah ya perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua karena adanya sholat, uh, eh, karena adanya sholat dan yang ketiga adalah karena adanya jihad visabilillah. Sholat adalah merupakan tiang agama kita, sedangkan jihad adalah merupakan puncak daripada agama kita. Nabi bersabda, Rasul Amri al-Islam, wa as-salah, wa dirwatu sanamihi al-jihadu visabilillah yang jadi pokok dari segala urusan adalah al-Islam. Kemudian tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah al-jihadu fi sabilillah. Isa bin Maryam ya, pernah mengatakan ya kepada murid-murid beliau dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan jalisu man ru'yatuhu Duduklah kalian dengan orang-orang yang jika kalian melihatnya akan membuatmu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau melihat mereka akan membuat engkau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzidu amalaka kalamuhu. Dan orang-orang yang akan membuat amalmu bertambah jika engkau mendengar ucapannya. Wa man yuraghibukal akhirata amaluhu. Dan orang yang membuat engkau bersemangat untuk menggapai kehidupan akhirat jika engkau melihat amalan-amalan mereka. Jadi ini adalah ya orang-orang yang kita disuruh untuk dekat dengannya. Orang-orang yang kita diperintahkan untuk biasa duduk bersama mereka yaitu orang-orang yang jika kita melihatnya subhanallah kita bisa ingat kepada Allah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala minimal mengucapkan salam bukankah salam kita telah ingat kepada Allah kemudian mengucapkan ya kaifahal ya kaifahal apa kabar ini adalah sebuah sunnah ihwa yang mulia banyak orang yang enggak tahu ada rahasia di balik kalimat kaifahal apa kabar tak? Sering kita bertemu dengan teman-teman, terus yang diucapkan pertama kali adalah kaifahat salah salam, apa kabar? Ya, banyak orang nggak tahu apa dibalik kata apa kabar itu. Ini adalah e, kebiasaan yang diamalkan oleh salah seorang sahabat kita, eh, sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setiap kali bertemu dengan sahabat-sahabat beliau, setelah salam, beliau mengatakan akan bertanya kaifahaluka ya ahi. Ya. Apa kabar tak? Ya. Maka orang yang ditanya kaifahaluk itu dia akan mengatakan alhamdulillahi ana bil khair. Atau kalau dia dalam keadaan tidak baik misalnya, dia akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka Umar menjawab, "Hadza huwallazi uridu minka." Inilah yang saya harapkan darimu. Ya. Rahasianya adalah kalimat apa kabar itu akan membuat orang yang ditanya zikir kepada Allah. Kalimat apa kabar itu akan membuat orang yang ditanya langsung ingat pada Allah. Coba saja kita praktekkan bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Ya, langsung ingat pada Allah. Ya. Inilah yang diharapkan Umar tadi. Umar mengatakan, Hadza huwallazi uridu minka. Inilah yang saya harapkan dari dari yaitu engkau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jika dalam keadaan baik kita mengatakan alhamdulillah bil khair. Kalau kita jangan diterima musibah, sakit misalnya atau kesedihan yang lainnya, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah karena kita ini berinteraksi dengan ya sahabat-sahabat kita yang baik, sahabat-sahabat kita yang yang soleh. Dan hal ini, ehwa yang mulia, bertentangan kalau kita ini dekat dengan orang-orang yang fajir, dekat dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Ya. Kalau orang yang soleh kita dekati, dia akan memberikan pengaruh positif dalam diri kita, baik perbuatan kita maupun akhlak-akhlak kita. Namun kalau berteman dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk, maka dia bisa mencelakakan kita. Bahkan dia bisa membuat kita kekal selama-lamanya di neraka waliyadzubillah. Hal ini pernah terjadi ya. Gara-gara dia berteman dengan orang yang buruk, dia menjadi penghuni neraka yang kekal. Dialah paman Nabi kita Abu Talib kita tahu beliau itu atau dia itu punya sumbangan yang besar terhadap Islam. Betapa banyak pengorbanan beliau untuk Nabi kita serta kaum muslimin. Ya. Karena besarnya jasanya itulah Nabi sangat ingin pamannya ini masuk dalam pelukan Islam. Maka beliau selalu mengajak pamannya untuk masuk Islam. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan lamma ja'ati ya Abu Talib wafah ya. ketika kematian menjelang kepada Abu Talib maka Rasulullah datang untuk mentalkinkan Abu Talib namun ketika Rasulullah sampai di tempat Abu Talib beliau mendapatkan sudah ada dua orang di sana yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ya Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Nabi mengatakan, "Ai ammi, ya, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang dengannya akan aku jadikan saksi di sisi Allah nanti hari kiamat. Setiap kali Nabi mengatakan kalimat itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kemudian menimpali atau atarghabu an millati Abdul Muthalib ya. apakah engkau akan keluar dari agamanya Abdul Muthalib ya. Nabi mengulang lagi kalimat itu katakan la ilaha illallah Abu Jahal mengatakan apakah engkau akan keluar dari agama Abdul Muthalib sampai akhirnya Abu Talib pun meninggal dalam keadaan kafir meninggal dalam keadaan musyrik maka dia menjadi penghuni api neraka yang kekal selama-lamanya. Ya. Sekali lagi ini adalah akibat dia berteman dengan Abu Jahal serta Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi ikhwah yang mulia, kita harus berhati-hati di dalam memilih teman dekat. Di dalam memilih teman duduk kita. Ada sedikit pelajaran dari penggalan kisah tadi yang pertama adalah ya setelah selain daripada ya berhati-hati dalam memilih teman, yang kedua yaitu kita lihat uslub yang digunakan Nabi dan uslub yang digunakan Abu Jahal ini berbeda. Nabi mengatakan kul la ilaha illallah. Ya. Dalam bahasa Arab itu artinya fi'il amr. Kata bentuk perintah. Nabi memerintahkan nabinya, katakan la ilaha illallah. Ini kan kalimat perintah. Sedangkan Abu Jahal mengatakan bentuk pertanyaan. Apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu? Ya. Ternyata dalam beberapa kondisi bentuk kata pertanyaan itu lebih mengena daripada perintah. Dalam beberapa kondisi bentuk pertanyaan itu lebih mengena daripada kata kerja perintah. Contoh misalnya kadang-kadang kita sama istri kita misalnya Hey Umi, bikinkan teh misalnya. Itu kan kata perintah. Akan lain kalau kita katakan Umi, bisa buatkan teh. Ya. Kan berbeda bentuknya. Terkadang kalimat pertanyaan lebih mengena daripada kalimat kalimat perintah. Ini yang di yang terbukti pada Abu Jahal dengan Nabi tadi. Jadi usul Abu Jahal lebih kuat daripada usul Nabi tadi. Yang kedua atau yang ketiga, Abu Jahal menggunakan metode mengingatkan sasaran itu akan keutamaan orang terdahulu, pendahulunya, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Maka ini juga pelajaran bahwa terkadang orang itu akan ya naik motivasinya manakala diingatkan ya tentang pendahulu mereka, keutamaan daripada pendahulu mereka. Kita kalau mendengar ya keutamaan-keutamaan para salaf, kita ini akan tergerak hati kita untuk meniru mereka kan seperti itu nah yang diingatkan oleh Abu Jahal pendahulunya kafir maka Abu Talib pun juga jadi teringat akan masa lalu di mana masa-masa dengan bapaknya Abdul Muthalib sampai akhirnya dia pun enggan masuk dalam Islam dan meninggal dalam keadaan musyrik waliyadzubillah. Baik ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uh, eh, insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit mengkaji sebuah hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya cuman saya lupa nomor hadisnya itu ya sekitar nomor 2000 sekian atau 5000 sekian begitu cuman beliau tulis dalam bab at-takbir at-tasbih wa takbir inda ta'ajjub ya hadis ini an ummi salamah ya zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umi Salamah salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat beliau berkata, ya Umi Salamah berkata, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan fazi'ah. Ya. Nabi pernah terbangun dari tidur beliau pada suatu malam dalam keadaan terkejut dalam keadaan kaget faqala maka Nabi berkata subhanallah maha suci Allah Mada anzalallahu minad dunya wa ma anzala minal fitan ya. Apakah yang telah Allah turunkan dari perbendaharaan dunia dan apakah yang telah Allah turunkan dari fitnah Kemudian beliau mengatakan man yukidu sawahibal hujurat kay yusallin ya. Siapakah yang bisa membangunkan penghuni kamar-kamar ini agar mereka mendirikan sholat Wa fi riwayah dalam riwayat lain disebutkan ukidu. Saya akan membangunkan penghuni kamar-kamar ini yang dimaksud adalah istri-istri beliau yang lain. Karena dulu adalah ya jajar-jajar ya rumah daripada umatul minin itu berdekatan agar mereka sholat ya. lalu beliau mengatakan rubba kasiatin fit dunia ariatin fil akhirah boleh jadi atau banyak orang yang berpakaian di dunia namun dia akan telanjang di akhirat ya. ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini di diriwayatkan oleh salah seorang ibunda kita yaitu Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nama asli beliau adalah Hindun bin Suhail Al-Mahzumi Al-Qurashi. Ya. Hindun bin Suhail Al-Mahzumi Al-Qurashi. Beliau ini salah seorang ummatul muminin yang memiliki banyak kelebihan dan keutamaan. Ya, di antaranya beliau ini dikenal dengan orang yang cerdas. Terbukti pada peristiwa atau di antara buktinya adalah pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke 5 atau 6 Hijriah ketika Nabi dengan para sahabat hendak mengerjakan umroh di Mekah maka orang-orang kafir Mekah menolak kaum muslimin untuk masuk di Mekah maka di luar Mekah diadakan perjanjian yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah yang salah satu intinya atau isinya adalah bahwa kaum muslimin tidak boleh menunaikan umroh pada tahun itu dan boleh mengerjakannya di tahun yang akan datang. Karena para sahabat dan Nabi sudah memakai pakaian ihram, maka kalau dia tidak jadi umroh, maka dia harus membayar dia yaitu memotong seekor kambing. Namun ketika, ketika Nabi menyampaikan hal itu bahwa tidak jadi umroh pada tahun itu, banyak para sahabat yang kecewa. Banyak yang kecewa sehingga mereka pun enggan memotong dam enggan untuk memotong kambing tersebut nah melihat ini ya Nabi bersedih kemudian beliau masuk ke tenda beliau yang pada waktu itu ditemani oleh Ummu Salamah Ummu Salamah bertanya ya Rasulullah kenapa anda bersedih ya Nabi pun menyampaikan para sahabatku ya tidak mau mengamalkan apa yang aku yang aku suruh maka Ummu Salamah kemudian menyuruh kepada Nabi ya Rasulullah pergilah engkau keluar sana dan potonglah kurban anda Ya. Kemudian Nabi pun mengikuti perintah Musalamah tadi, beliau keluar dan memotong korban beliau sehingga para sahabat para sahabat pun yang melihat beliau memotong korban semuanya pun akhirnya ikut memotong korbannya. Ini adalah salah satu bukti daripada kecerdikan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaan yang lain adalah bahwa beliau itu diberi gelar Zadur Raqib bekalnya orang yang berjalan. Ya. Sebab beliau ini sudah masyhur pada zamannya. Setiap kali beliau bepergian dengan orang-orang, maka beliau tidak mau teman pergiannya itu membawa bekal. Ya. Artinya beliau yang mengongkosi ya teman-temannya itu mulai dari berangkat sampai pulangnya sampai di tengah-tengah jalan jadi beliau tidak mau ada teman yang membawa bekal selain beliau karena beliau mau mencukupi semuanya. Maka beliau dikenal atau diberi gelar dengan Zadur Raqib. Ya, bekalnya orang yang yang berjalan, bekalnya musyafirin. Karena beliau adalah termasuk orang yang sangat dermawan. Kemudian dalam sejarah juga disebutkan bahwa beliau itu termasuk ya salah seorang istri Nabi yang berparas cantik ya yang berikutnya adalah bahwa beliau adalah ummahatul mukminin yang paling terakhir meninggal dunia. Ya, pada tahun 60 atau 61 Hijriah. Jadi ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 61 Hijriah. Ya. lah ummahatul mukminin yang paling terakhir meninggal dunia. Beliau juga ya orang yang berilmu banyak ya menguasai ilmu-ilmu keislaman banyak terbukti dengan banyak riwayat hadis yang beliau riwayatkan juga murid beliau ya beliau punya murid yang cukup terkenal bahkan menjadi ulamanya para tabi'in yaitu beliau adalah guru pertama dari Hasan Basri bahkan Hasan Basri ini beliau yang beri nama jadi Hasan kecil Ibunda Hasan itu adalah mantan budaknya Ummu Salamah yang sudah dimerdekakan. Kemudian ketika hamil dan melahirkan anaknya, Ibunda Hasan ini datang kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya, "Apakah engkau sudah memberikan dia nama?" Budak mantan budaknya mengatakan, "Belum ya, Ibunda." Maka akhirnya Ummu Salamah memberikan nama bayi kecil itu dengan nama Hasan. Nah, kemudian Ummu Salamah meminta mantan budaknya itu dengan anaknya untuk tinggal beberapa waktu di rumah Ummu Salamah. Sampai kemudian Hasan kecil tumbuh ya di bawah bimbingan Ummu Salamah. Samping itu ketika di Madinah, Hasan kemudian belajar kepada sahabat-sahabat senior ya seperti Ibnu Abbas, Umar, Ali, Utsman dan lain sebagainya. Lalu pada usia sekitar 14 tahun, Hasan ini hijrah ke Baghdad atau di kota Basroh pada waktu itu. Yang kemudian dari situlah dia dikenal dengan nama Hasan Al Basri. Ya, namun beliau adalah asalnya adalah dari Madinah. Murid pertama daripada uh, guru beliau adalah yang pertama adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Uh, Jamaah yang mulia, uh, hadis ini muncul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat giliran untuk bermalam di tempatnya Ummu Salamah. Ya. Kita tahu bahwa Ummatul Muminin itu banyak ya. Sampai sembilan orang yang meninggal uh, sembilan orang yang hidup ketika Nabi meninggal ya. Sembilan orang. Maka Nabi adalah seorang yang adil. Beliau sentiasa membagi malam-malamnya secara merata kepada istri-istri beliau kecuali pada saudah. Saudah tidak mendapatkan jatah malamnya karena saudah sudah menghibahkan, sudah memberikan jatahnya itu kepada Aisyah. Ya. Ketika saudah ini sudah usia lanjut, ya karena saudah ingin tetap menemani Nabi, maka Saudah pun ya meminta kepada Nabi untuk memberikan jatahnya kepada Aisyah binti Abu Bakar dan Nabi juga menyetujuinya jadi ini boleh seperti itu Ummu Salamah menceritakan istaiqadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan fazian pada suatu malam Nabi pernah terbangun dalam keadaan terkejut ya dalam keadaan terkejut terkadang seorang nabi itu mendapatkan wahyu lewat mimpi. Terkadang seorang nabi itu mendapatkan wahyu lewat mimpi dalam keadaan tidur. Dan pada waktu itulah nabi mendapatkan wahyunya. Sehingga beliau bangun dalam keadaan terkejut atau kaget. Faqal beliau bersabda atau beliau berkata, "Subhanallah." Maha suci Allah. Ya. Di antara pelajaran dari kalimat ini bahwa ulama kita menjelaskan salah satu penempatan kalimat subhanallah adalah di saat kita kaget. Di saat kita terkejut, maka di antara sunnah adalah kita mengucapkan lafaz subhanallah. Seperti Nabi tadi, beliau bangun tidur terkejut mengucapkan subhanallah. Lafaz subhanallah juga dipakai ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub Suatu yang indah. Kita boleh mengatakan juga subhanallah. Pelajaran yang lain, hal ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir ketika kita bangun tidur. Ya. Walaupun ada hadis khusus yang lain yang menyebutkan tentang doa bangun tidur, namun ketika kita secara umum ya hadis ini bisa menjelaskan kepada kita anjuran untuk berzikir ketika bangun tidur. Beliau mengatakan, "Mada anzalallahu minad dunya wa ma anzala minal fitan." Apakah yang telah Allah turunkan dari perbandaharaan dunia dan apakah yang telah Allah turunkan atas fitnah? Ya. Seolah sekilas kedua kalimat ini seperti kontradiksi ya apakah yang Allah turunkan atas perbendaharaan harta perbendaharaan dunia namun itu kan identik dengan nikmat ya nikmat harta namun kemudian Nabi mengatakan apa yang telah Allah turunkan atas fitnah ya. maka antara penjelasan ulama kita adalah bahwa hakikat daripada harta itu adalah fitnah hakikat daripada harta itu adalah ujian apakah kita akan bisa menggunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah atau kita justru akan menggunakan harta itu di jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta itu berada di tangan kaum muslimin, berada di tangan kaum mukminin yang mereka benar dengan keimanannya dan benar dengan keislamannya, maka harta itu akan memberikan berkah. dunia manakala dipegang dan dikuasai oleh kaum muslimin maka dia akan memberikan berkahnya namun sebaliknya kalau dunia itu dipegang dan dikuasai oleh orang-orang kafir maka tunggulah masa kehancurannya dan tunggulah masa masa yang tidak baik ya kemudian ya beliau mengatakan man yukidu sawahibal hujurat Siapakah yang mampu untuk membangunkan penghuni dari kamar-kamar ini? Ya, kami ingatkan bahwa istri-istri Nabi dahulu dibangunkan rumah yang berjejer-jejer saja di sekitar Masjid Nabawi itu. Kalau dari sini, kalau sekarang itu sudah nggak ada lagi, karena bekas rumah-rumah istri Nabi itu sudah jadi masjid semua sekarang. Ya, sudah menjadi bagian dari dalam masjid semua. Ya, diperluas. dulu di sebelah kiri kalau kita menghadap ke arah kiblat maka rumah istri-istri Nabi itu sebagian besar berada di sebelah kiri ya seperti rumahnya Aisyah itu berada di sebelah kiri daripada uh, Masjid Nabawi untuk apa ya beliau mengatakan likai yusolli agar mereka mendirikan salat agar mereka mendirikan salat Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa salah satu amalan yang bisa membuat kita tegar, yang bisa menguatkan hati kita dan langkah kita menghadapi fitnah, ya, menghadapi ujian tadi adalah dengan mendirikan salat. Secara khusus hadis ini menyebutkan tentang salat malam, salat lail, ya. Dan ini adalah kebiasaan beliau. Kebiasaan Nabi adalah salat lain ya Allah mengatakan <clears throat> wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda dan dari sebagian malam bersalat tahajudlah kalian sebagai ibadah sunnah sebagai ibadah tambahan bagimu asa ayab'athakallahu maqaman mahmuda mudah-mudahan dengan salat itu Allah akan membangunkan sebuah kamu eh, sebuah rumah yang bagus di surga nanti ya dalam banyak riwayat Nabi ini senantiasa bermunajat dengan salat ya sebuah asar yang tingkatannya hasan ya Aisyah pernah bercerita ya Aisyah mengatakan <clears throat> kullu amrin Nabi sallam kana ajaban. Ya. Setiap perkaranya Nabi itu semuanya menakjubkan. Walakin nama ajabani. Akan tetapi ada satu yang membuatku sangat takjub. Ya. Karena Lailan Dullaman. Pada waktu itu kami sedang berada di malam yang pekat, di malam yang gelap gulita Faqala Rasulullah SAW Nabi kemudian berkata dengan berbisik-bisik kepadaku kata Aisyah Ya Humairah Wahai pipi yang kemerah-merahan Ata'dhanina li an unaji Rabbi Apakah engkau akan memberikan izin kepadaku untuk bermunajat kepada Allah untuk bermunajat kepada Rabbku kata Rasulullah Inni uhibbu kurba walakinni uwaffiru hawak saya ini sangat mencintai untuk berdekat-dekat dengan Allah kata Nabi. Namun tadi saya mencium ada hawamu. Saya merasakan ada hawamu. Ya. Sehingga Nabi memenuhi apa yang jadi kewajiban beliau sebagai seorang suami dan apa yang menjadi haknya Aisyah sebagai seorang istri. Setelah selesai daripada hajatnya, cukup daripada hajatnya, maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan saya untuk bermunajat dengan robku? Maka Isa mengatakan, "Na'am. Silakan ya Rasulullah." Faqama wa tawaddaa fa shalla wa atalla salatahu. Maka Nabi kemudian bangkit dari pembaringan, lalu beliau berwudu, mengerjakan salat dan memanjangkan salatnya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadza?" Wahai Rasulullah, apakah engkau mengerjakan ini? laqad ghafarakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar padahal Allah telah mengampuni dosa Anda baik yang telah lalu maupun yang akan datang kemudian Nabi mengatakan ya Aisyah wahai Aisyah afala akuna 'abdan syakura apakah tidak boleh aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur ya. apakah tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur kata Nabi subhanallah eh? sebuah teladan yang sangat agung ya barangkali ya sangat jarang dari kita ini yang bisa mencontoh sunnah beliau satu ini jangankan di tengah malam yang gelap gulita ya yang sudah terang menderang begini saja kadang kita ini masih berat untuk bangun malam jangankan ketika kita bersama dengan istri kita iya Kadang-kadang kita sedang sendirian pun tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi, kita juga masih ya berat untuk sekedar bangun menunaikan sholat lain ini. Jadi ya kita mesti banyak ya koreksi, ya mungkin kita perlu banyak menangis untuk hal ini. Betapa jauhnya kita ini dari tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali yang mulia sekali lagi bahwa salah satu ibadah yang akan menguatkan kita untuk menghadapi berbagai fitnah itu adalah dengan sholat. <clears throat> Kemudian beliau mengatakan, Rubba kasiatin fit dunya ariyatin fil akhirah. Rubba itu bisa bermakna boleh jadi atau bisa bermakna banyak. Ya. Boleh jadi orang berpakaian di muka bumi ini namun dia akan telanjang di akhirat. Ada beberapa penjelasan dari ulama kita berkenaan dengan kalimat ini. Ya, ada sekitar empat itu. Ya, namun ada beberapa yang sempat kami ingat saja. Di antara yang pertama adalah zuhir daripada kalimat ini. Yaitu akan banyak orang berpakaian di muka bumi ini. Namun karena pakaiannya tidak menutup aurat, maka nanti di akhirat dia akan telanjang. Dia diancam tidak akan diberi pakaian di akhirat. Makna yang kedua adalah ada orang yang ya kalau yang tadi itu terbuka auratnya. Kalau sekarang ini yang kedua maknanya orang berpakaian tapi ada yang ter, ada yang kelihatan gitu. Ya mungkin lehernya, atau tangannya ya, untuk perutnya bikin perempuan itu maka dia juga diancam akan telanjang di hari akhirat nanti bahkan yang ketiga adalah banyak orang yang di dunia ini berpakaian dengan kenikmatan harta namun dia tidak pandai bersyukur dengan harta itu maka di akhirat ya diancam akan telanjang dari pahala ini makna yang ketiga banyak orang berpakaian dengan pakaian duniawi, tapi kerjaannya hanya mengurus harta saja. Rumahnya diperbagus, ya, tegel dan sebagainya, dipercantik rumahnya. Namun dia lupa tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak ada hak-hak Allah yang diberikan, ya, maka dia diancam di akhirat akan telanjang dari pahala. Yang keempat adalah maknanya di dunia ini ada orang yang berpakaian dengan pasangan yang soleh. Namun dia tidak bisa mengambil manfaat dari pasangannya, maka nanti di akhir dia akan dipisah. Jadi maknanya di akhirat akan telanjang, yaitu akan dipisah deh dengan pasangannya itu. Dan ini sudah ada contohnya. Ya, istri Nabi Nuh misalnya. Bayangkan, so, punya suami seorang nabi. <laughs> istri Nabi Lut, ya, suaminya Nabi Jelas orang-orang soleh jamin ke surga Namun istrinya ini Tidak bisa mengambil Manfaat dari suaminya itu Maka nanti di akhirat Dia akan dipisah Dia akan dicerai dengan pasangannya itu Nabi Nuh dan Nabi akan ke surga Sementara kedua istrinya itu akan ke neraka Fir'aun la'anatullah alaih ya, Seorang kafir ya, Istrinya Asyah ya, adalah seorang yang taat kepada Allah. Seorang muslimah sejati. Namun Fir'aun ini tidak bisa memanfaatkan kesalehan istrinya. Sampai dia mati. Maka dia di akhirat nanti akan dipisah. Ya. Oleh karena itu, yang mulia, ketika Allah berikan kepada kita ya pasangan yang soleh atau yang soleha, maka bagaimana kita bersama-sama untuk membina ya dengan pasangan kita itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan semakin menjauhkan kita kepada Allah. Kita menikah itu adalah supaya sempurna setengah agama kita. Ya. Logikanya adalah dengan menikah maka ibadah-ibadah kita akan semakin meningkat. Ibadah-ibadah kita akan semakin ya bertambah dan bukan sebaliknya. Ada orang yang malah setelah menikah malah menurun tingkatan ibadahnya. Setelah menikah ya karena faktor istri ke masjid terlambat. Ya. Tarbiyah juga terlambat. Nah, ini tidak kita inginkan. Kita menikah ini untuk semakin menguatkan kita dalam ketaatan kepada Allah SWT dan bukan menjauhkan kita. Ya. Maka untuk ikhwah yang belum dan akan menikah Eh, berhati-hati dalam memilih pasangan. Ya, cari pasangan yang berkualitas. Ya. Nabi pernah bersabda, "Almar almar'u ala dini khalilihi." Agama seseorang itu tergantung daripada agama teman dekatnya dan teman yang dekat adalah pasangan kita. Ya, Ustaz Akbar ya, insyaallah. <laughs> Jadi begitu, kita berhati-hati. Kalau ada sudah siap, baru juga ada akhwat yang siap juga, insya Allah, Bismillah seperti itu. Kita niatkan untuk menyempurnakan agama kita. Dengan demikian kita akan semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu kita masih sendirian, tidak ada yang bangunkan jam 3 malam untuk salat tahajud, ya kita harapkan pasangan kita itu akan dibangunkan kita. Seperti itu. Kita bangunkan ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang suami yang bangun tengah malam kemudian dia membangunkan istrinya ketika istrinya malas dia ambil air dipecikkan ke matanya ya kemudian mereka berdua bangun dan sholat malam bersama-sama maka keduanya ter, dicatat tidak termasuk orang yang lalai pada malam itu ini hanya bisa dilakukan kalau orang menikah kalau sendirian ya <laughs> belum bisa <laughs> ya jadi ini adalah beberapa makna yang disebutkan para ulama kita berkenan dengan banyak orang yang berpakaian di muka bumi ini namun dia akan telanjang di akhirat <clears throat> kalau ada yang bertanya Ustaz bukankah di akhirat nanti orang akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang sebagaimana hadis Aisyah Aisyah dulu pernah ngeyel kepada Nabi ya Rasulullah kalau nanti kita dibangunkan dalam keadaan telanjang semua bagaimana nih orang akan melihat-melihat kan begitu kita jawab bahwa memang benar kelak semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang namun setelah itu akan diberi pakaian dan orang yang pertama kali berpakaian adalah siapa Ustaz Budi? Hah? Siapa orang yang diberi pakaian di hari akhirat nanti? Hah? Bukan. Ya Rasulullah tapi siapa namanya? <laughs> Hah? Nabi Muhammad bukan. Yang diberi pakaian pertama kali adalah Ibrahim alaihissalam. Setelah itu baru ya orang-orang yang para nabi dan orang-orang yang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan apa-apa yang jadi kewajiban kita sebagai seorang hamba dan ya semoga kita ini dihindarkan dari ya orang-orang yang jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Eh, dan insya Allah besok pagi akan dia akan kembali ke Makassar. Saya minta maaf karena tidak bisa menambah lagi waktu. Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Ya, insya Allah kami akan ya, datang kembali ke sini kalau Allah berikan kesempatan. Hadan jema'in wa akhiru da'wana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya? Ada. Salah salat tahajud Mau apakah boleh sholat tahajud berjamaah dengan istri? Boleh. Boleh. Karena Nabi pernah sholat dengan uh, Anas bin Malik dan juga ibu beliau berjamaah. Boleh. Dan hadis tadi kan mengatakan mengisi sholat berjamaah sama Itu hadis riwayat Tirmidzi kalau nggak salah Sahih Hadis sahih Kalau untuk sholat witirnya Sampai witir sholat lain kan hmm. Di akhir witir Nah, kadang kan kita lihat salah tajwidnya tapi witirnya yang dilaksanakan. Hmm. Artinya sholat lain kan? Sholat tahat kan sebenarnya kan semua sholat lain sebenarnya semuanya. Hmm. Semua sholat lain. Cuma ada perbedaan istilah. Kalau tahajud itu identik dengan sholat setelah bangun tidur. Hmm. Dikatakan tahajud. Ya. Kalau itu dengan semuanya kan itu dengan witir sebenarnya. Jadi yang uh, apa namanya artinya semua sholat lain gitu dan dalam hadis-hadis kontak haji kan sholat lain hmm, sholat sunnah lain sholat sunnah ini malam hari uh, kan itu lebih afdolnya kalau seorang perempuan atau istri itu lebih afdolnya kalau sholat isya itu mengakhirkan bisa bagaimana kalau seorang suami mendapati istrinya yang baru mau sholat terus kita ingin temani untuk berjamaah dia belum sholat di rumah? Iya. Boleh kalau kita jadi imam? Iya bisa. Bisa. Jadi sholat berjamaah itu e, kita bisa dua kali. Yang kedua jadi sunnah. Nah, kita. Tapi dengan catatan sholat yang sama, satu niat, sama-sama isak gitu, sama-sama duhur. Gitu. Kalau beda beda niat ada khilaf di situ walaupun kami sendiri lebih memilih bahwa itu eh, yang yang sama niat karena ada misalkan seperti ini orang musafir dia belum sholat duhur sampai tujuan sudah asar orang nah, berjamaah asar orang maka orang ini kan dia ikut sholat jamaah asar tapi dia niatkan duhur hmm. ini ada hilaf di sini ada ulama yang membolehkan ada yang tidak membolehkan kalau saya pribadi ya dalam pelajaran kami di Masjid Nabawi itu Syekh Muhammad Syafiq beliau dari Syekh Shinkiti e, harus satu niat sama-sama sholat jamaah itu harus satu niat antara imam dengan e, makmum dalilnya apa yang pertama adalah dua orang sahabat yang terlambat sholat subuh ketika sudah selesai jamaah subuh datang dua orang sahabat Nabi mengatakan siapa yang ingin bersedekah kepada mereka ada yang bangkit mengimami mereka satu niat ya sama-sama subuh tapi yang satu fardu yang satu sunnah yang kedua dari Muat bin Jabal Muat itu setiap surat isya di Masjid Nabawi namun beliau juga imam di Masjid Qiblatain di Bani Salimah jadi setelah beliau menjadi makmum di Masjid Nabawi beliau pulang di kampungnya menjadi imam di Bani Salimah tapi sama-sama isya niatnya sama-sama antar imam dengan makmum sama-sama satu niat gitu. ya Ya. Umpamanya kalau zuhur, umpamanya zuhur. Ya. Nah, kita mendapati teman kita dia terlambat mungkin ada uh, setengah jam atau satu jam. Tidak kita bersedekah begitu. Tidak apa-apa. Yang mana itu niat tadi. Satu niat. Yang satu jadi sunnah jadi jadi, jadi sunnah. Hmm. Yang satu jadi wajib. kapan uh, ini masalah ini salat berjamaah uh, yang masalah keimaman uh, eh, bolehkah seorang uh, eh, misalnya, misalnya seperti begini contoh kasus uh, kita terlambat makmum uh, terus kita mendapati yang makmum juga boleh kita mengangkat yang makmum tersebut untuk menjadi imam kita pada dia dalam konteks konteksnya itu dia sedang melengkapi salatnya sudah terlepas dari mas masbuk ya, masbuk dia sudah mas masbuk eh. Ustaz Akbar sebentar kita tanyakan Ustadz lagi insya Allah kita pending dulu itu Jadi saya boleh bisa menjadi jawaban yang ya, yang pasta so, saya akan tanyakan di atas insya Allah nanti atau nanti kita SMS tak insya Allah satu sebentar seputar masalah soal uh, dalam katanya dalam bulan Ramadan nanti sudah jadi tren itu di dalam masyarakat muslim itu setiap habis misalnya salat terawih nah ada sebagian itu jamaah yang keluar tidak mau mikir dengan alasan uh, nanti saya akan mau masalah tahajud. Iya. Sedangkan ada pendapat bahwa tidak boleh meninggalkan imam sampai selesai witir itu. Nah, Afdalnya adalah kita ikut imam sampai selesai. Adapun kita mutlak tahajud sholat di tengah malam, tidak apa-apa. Tapi tanpa witir. Tanpa witir. Ada dengan dua cara. Kedua ini adalah dari Ibnu Umar. Yang pertama, kalau kita sudah witir dengan imam di masjid, baru kita mau sholat lahir lagi, ada dua cara. Yang cara pertama adalah kita langsung sholat dua rakaat dua rakaat tanpa witir lagi. Hmm. Cara yang kedua adalah kita sholat satu rakaat dulu, sehingga witir yang tadi jadi genap lagi, hmm. kan? kemudian kita sholat dua rakaat dua rakaat dua rakaat tutup dengan witir lagi dua-duanya ini dari Ibnu Umar tapi yang ya saya kira kita bangun langsung dua dua itu juga boleh karena Nabi juga pernah begitu dulu artinya Nabi pernah sholat witir tidur kemudian bangun sebelum subuh sholat dua rakaat Nabi gitu. gitu. belum ada sholat lagi dua rakaat yang nah, ini boleh Thank <coughs> you. Nah. Cukup barangkali insyaallah ya. Enggak nah, malam ini kayaknya ini. Apa sedikit tidak bertanya ini cuma sekedar mengingatkan teman-teman. Uh, eh, insya Allah nanti tanggal 17 karena kayaknya sampai koordinator ini belum belum terima surat dari asal deh. sudah. Sudah. Sudah. Sudah. sudah. Jadi mungkin yang mungkin terima tanggal 17 kita uji. Uh, eh, sekalian mungkin juga